Setelah beliau membuka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadat lalu bersalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka. Beliau mengatakan bahwa pada pelajaran sebelumnya kita telah menjelaskan pembahasan dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Allamah Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah taala di mana kita telah membahas tentang hal-hal yang kaitannya dengan maharib yaitu wanita-wanita yang diharamkan bagi seorang lelaki untuk dinikahinya. Dan secara umum itu ada 18 golongan. 7 golongan kaitannya dengan adanya faktor kekerabatan atau nasab keturunan. Dan 7 golongan adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan persusuan. Dan empat golongan disebabkan karena adanya hubungan tali pernikahan. Demikian pula kaum lelaki yang diharamkan bagi seorang wanita untuk dia menikah dengannya juga berjumlah 18 golongan. Ada tujuh golongan karena adanya hubungan nasab dan tujuh golongan karena adanya hubungan persusuan dan empat golongan karena adanya hubungan tali pernikahan. Dan telah kita sebutkan dan jelaskan sebelumnya bahwa bilangan ini itu apabila kita membahas secara global, secara umum. Adapun pembahasan secara rinci maka jumlahnya jauh lebih banyak. Dan telah lalu pula bagi kita menjelaskan tentang hal-hal yang kaitannya dengan mahram karena adanya hubungan nasab, keturunan. Dan telah kita terangkan pula mahram karena adanya hubungan tali pernikahan. Sehingga tersisa bagi kita penjelasan tentang mahram-mahram karena adanya hubungan persusuan. والرضاع عند العلماء هو مص الثدي أو شرب لبنه قص الثدي أو شرب لبنه ومعنى هذا ومعنى هذا أن المرأة لو حلبت ثديها في وعاء وشربه طفل وكان على قدر الرضعات المحرمات فإن التحريم يثبت بذلك وهكذا أيضا لو خلط اللبن بغيره من مأكول أو مشروب وكان اللبن هو الغالب فإن التأثير يثبت عند أكثر أهل العلم ويترتب على ذلك الأحكام وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا في المرضعة وبعضها محل خلاف وأشير فقط على سبيل الإشارة لدون الوقت إلى مسألتين مهمتين فجمهور العلماء لا يشترطون أن تكون المرضعة حية بل لو رضع الطفل من امرأة ميتة فإن الآثار وعلى هذا جمهور العلماء خلافا للشافعية هذه مسألة ويمكن أن يتصور هذا عند أن يحصل زلزال أو هدم ويكون هناك مستشفى فيه نساء وأطفال أو عدد من الأدوار السكنية فيها نساء وأطفال فيتفق طفل بجانب امرأة ميتة فيرضع منها فعند الجمهور يثبت أحكام الرضاع وعند الشافعية لا بد أن تكون المرضعة حية هذه المسألة الأولى Yang dimaksud dengan persusuan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama yaitu menghisap dari payudara seorang wanita atau meminum air susunya. Makna tentang hal ini bahwa apabila seorang wanita dia memerah air susu tersebut lalu kemudian diletakkan di sebuah tempat gelas atau yang semisalnya lalu diminum oleh seorang anak dengan jumlah susu yang, yang menyebabkan dia berstatus sebagai mahram yang menyebabkan adanya hubungan mahram maka hubungan mahram tersebut menjadi tetap begitu hubungannya sah Demikian pula halnya apabila air susu wanita tersebut dicampur dengan yang lainnya. Misalnya ia dicampur dengan makanan atau dicampur dengan minuman. Namun mayoritas yang ada di situ adalah dari air susu wanita tersebut. Maka itu juga memberi pengaruh apabila sesuai dengan jumlah kadar yang menjadikan dia mahram, maka itu menjadi mahram. Dalam pandangan mayoritas para ulama. Dan tentu ada hukum-hukum yang menjadi konsekuensi dari apa yang kita sebutkan ini. Dan para ulama mereka menyebutkan ada persyaratan-persyaratan kaitannya dengan wanita yang menyusui yang sebagiannya ada silang pendapat di kalangan para ulama. Namun di sini saya ingin memberi isyarat atau menyebutkan dua permasalahan yang penting dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Yang pertama, bahwa mayoritas para ulama mereka tidak mensyaratkan wanita yang menyusui seorang anak itu harus dalam kondisi hidup. Bahkan apabila ada anak kecil, dia menyusui dari seorang wanita yang telah meninggal, maka hal tersebut dapat menjadikan anak itu sebagai mahram bagi ibu susuannya memberi pengaruh. Ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisihi pendapat dalam madhab syafi'i. Dan mungkin saja kita bisa eh, menggambarkan kondisi ini seorang anak kecil menyusu dari seorang wanita yang meninggal. Hal ini bisa digambarkan misalnya terjadi gempa bumi atau terjadi reruntuhan. Lalu kemudian uh, mereka pun berada di rumah sakit yang di situ ada kaum wanita, ada pula anak-anak kecil, atau mereka sedang berada dalam sebuah bangunan yang bertingkat tempat tinggal rumah susun atau apartemen Lalu kemudian runtuh. Lalu kemudian ketika terjadi runtuhan tersebut, kebetulan ada seorang wanita dia meninggal di sampingnya ada anak kecil. Lalu dia pun memanfaatkan di mana dia eh, meminum dari air susu wanita yang meninggal tersebut sehingga hal ini menyebabkan anak kecil tersebut menjadi mahram bagi ibu susuannya dalam pandangan jumhur ulama. المسألة الثانية فيما لو رضع صغير غير متزوجة أو من امرأة ثيب مطلقة أو من امرأة عجوز كبيرة وحصل لبن عند رضاع هذا الصغير فهل تثبت الأحكام بذلك أم لا بد أن تكون ذات زوج جمهور العلماء على أنه إن وجد اللبن وجدت أحكامه وهذا هو القول الراجح خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في عدد الرضعات المحرمات أي كم هو المقدار الذي إذا رضعه الطفل يثبت بذلك أحكام الرضاع فقد اختلف العلماء على أقوال فقيل رضعة واحدة تحرم وقيل عشر وقيل خمس وقيل غير ذلك وصح الأقوال في هذا أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات معلومات كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم وهذا هو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وأما مذهب الجمهور فإن رضعة واحدة يثبت بها التحريم والأحكام Kemudian permasalahan yang kedua yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama kalau seandainya ada anak kecil dia menyusu kepada seorang wanita remaja yang belum menikah. Atau dia seorang janda yang ditalak, yang diceraikan. Sehingga dia berstatus tidak memiliki suami. Atau seorang wanita yang sudah tua renta. Lalu kemudian ternyata mengeluarkan air susu ketika anak kecil ini menyusui dari wanita tersebut. Apakah bisa ditetapkan hukum mahram atau disyaratkan bahwa wanita yang menyusui seorang anak yang berakibat adanya hukum mahram itu kalau dia memiliki suami. Jumhur ulama mereka mengatakan Selama ditemukan air susu, maka ditemukan pula hukum-hukumnya. Tanpa membedakan apakah wanita ini memiliki suami atau tidak. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. menyelesaikan pendapat yang masyhur dari madhab al-imam Ahmad. Kemudian permasalahan yang ketiga, jumlah susuan yang menjadikan mahram. Ini juga termasuk di antara yang menjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sepuluh kali menyusui. Ada pula yang mengatakan lima kali. Ada pula yang mengatakan satu kali. Itu sudah menjadikan mahram. Ada pula yang lainnya. Dan pendapat yang paling sahih dari pandangan para ulama bahwa tidak ditetapkannya hukum mahram kecuali apabila anak tersebut menyusui sebanyak lima kali menyusui yang diketahui secara pasti. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh lima Muslim. Dan ini merupakan madhab Al-Imam Syafi'i. Dan yang masyhur dari madhab Al-Imam Ahmad Adapun madhab jumhur ulama, mereka mengatakan sekali menyusui itu sudah menetapkan hubungan mahram. المسألة التي بعدها في ضابط الرضعة الواحدة والصحيح أن ضابطها أن يأخذ الطفل الثدي باختياره وأن يترك الثدي باختياره سواء طالت الرضعة أم قصرت وأما قول البعض رضعة مشبعة فلا دليل عليه فيما أعلم وحينئذ قد تجتمع الخمس الرضعات بناء على القول الراجح ولو في مجلس واحد فتثبت الأحكام بذلك المسألة التي تليها ما هو الزمن الذي إذا رضع فيه الطفل ثبتت في حقه أو ثبتت به أحكام الرضاع ثبتت به أحكام الرضاع والجواب أن زمن ذلك في الحولين لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فأتمها حولان وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن أحكام الرضاع تثبت ما لم يفطم الطفل ولو زاد على الحولين فبعضهم يبقى يرضع من أمه ويطلب اللبن إلى سنتين ونصف ويأبى أن يفطم فلو رضع من غير أمه عند شيخ الإسلام في هذا الوقت قبل فطامه ولو بعد الحولين فإن أحكام الرضاع تثبت والصحيح مذهب الجمهور أن أحكام الرضاع لا تثبت إلا في الحولين وهو الزمن المعتبر شرعا كما دلت عليه الآية السابقة Kemudian permasalahan yang berikutnya apa ketentuan untuk dikatakan ini sekali menyusui setelah kita tadi menyebutkan bahwa yang menetapkan hukum mahram kalau seorang anak menyusui hingga lima kali. Lalu hitungan satu kali itu seperti apa? ketentuannya atau kaidahnya apabila anak kecil tersebut dia menyusui dia mengambil dari payudara seorang wanita dengan pilihannya itu adalah pilihan dia sendiri dia menyusui darinya dan dia melepaskannya juga berdasarkan pilihannya sendiri jadi nggak ada yang melepasnya, dia sendiri yang melepasnya. Maka ketika dengan pilihan anak tersebut, anak bayi tersebut, dia menyusui, kemudian dia melepasnya, ketika dia melepas, itu sudah terhitung satu kali. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah waktu dia menyusui itu panjang atau pendek. Waktu yang menyusui itu panjang atau pendek. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa satu kali menyusui disyaratkan harus menyebabkan anak bayi tersebut kenyang sampai dia kenyang. Maka saya tidak mengetahui dalil sepanjang pengetahuan saya, saya tidak mengetahui ada dalil yang mensyaratkan harus sampai kenyang. Sehingga terkadang lima kali lima kali menyusui itu bisa terjadi dalam satu waktu. Ketika seorang anak bayi dia menyusu dari seorang wanita, lalu dia melepasnya, lalu dia menyusuinya lagi di waktu yang sama hingga lima kali, maka sudah ditetapkan hukum mahram bayinya. Ini dibangun di atas pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Kemudian masalah yang lain, adalah waktu. Kapan waktu yang teranggap apabila seorang anak kecil menyusui dari seorang wanita, menyusui dari seorang wanita yang kemudian bisa ditetapkan hukum-hukum persusuan dan hukum-hukum mahram. Berapa zamannya atau waktunya, usianya? Maka jawabannya adalah zaman teranggapnya hukum persusuan tersebut apabila anak itu berusia dua tahun ke bawah. Berusia dua tahun ke bawah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an Dan para ibu dia menyusui anak-anak mereka itu selama dua tahun bagi orang yang hendak menyempurnakan waktu penyusuannya. Maka kesempurnaannya adalah dua tahun. Mungkin sana ya, sana al hijriyah. Haulain haul hijri. Jadi yang dimaksud dua tahun di sini adalah Hitungan tahun Hijriah, bukan Masehi. Kemudian adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala maka beliau memandang bahwa hukum-hukum persesuaian itu bisa ditetapkan selama anak tersebut belum disapih belum disapih, belum dipisahkan dari menyusui. Meskipun usia anak itu melebihi dua tahun. Ada sebagian anak, dia masih menyusui dari ibunya, itu sampai dua setengah tahun, atau bahkan mungkin lebih. Ketika dia disapih, dia enggan untuk disapih. Sehingga anak yang seperti ini, kata beliau, apabila dia menyusui dari seorang wanita meskipun dia telah melebihi usia dua tahun dan terpenuhi hukum-hukumnya, maka anak itu ditetapkan sebagai anak sesuanya, berlaku hukum mahram padanya. Namun yang sahih dari pandangan para ulama adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa tidak ditetapkan hubungan mahram dan persusuan kecuali maksimal berusia dua tahun. المسألة التي تليها أن أحكام الرضاع تتعلق بلبن الآدمية فلا تتعلق باللبن الاصطناعي ولا بلبن جنية من الجن ولا بلبن حيوان من البقر أو الإبل أو الغنم والمسألة التي تليها أن الأحكام التي تترتب على الرضاع هي واحد المحرمية ثانيا النظر ثالثا الخلوة والسفر هذه فقط هي الأحكام التي تترتب على الرضاع الصحيح ولا يترتب عليه خمسة أحكام الأول لا ينبني على الرضاع ثبوت نسب ثانيا لا ينبني على الرضاع توارث ثالثا لا ينبني على الرضاع وجوب صلة صلة الرحم رابعا لا يترتب على الرضاع وجوب نفقة على الأم من الرضاع أو البنت من الرضاع أو الأخت من الرضاع فلا يجب عليه أن ينفق على هؤلاء ولو كنا فقراء إلا من باب الإحسان والمعروف خامسا وأخيرا لا يترتب على الرضاع ولاية النكاح فلا يكون الأب من الرضاع والأخ من الرضاع أو العم من الرضاع أولياء للمرأة عند أن لا يكون لها ولي قريب بل وليها السلطان إن لم يكن لها ولي من عصباتها Kemudian permasalahan yang berikutnya dari hukum-hukum persusuan bahwa adanya hukum persusuan atau hubungan mahram itu hanya kaitannya dengan air susu seorang wanita dari kalangan manusia. Sehingga tidak ada hubungan persusuan kalau susu yang diminum oleh anak kecil tersebut adalah susu buatan. Atau dia menyusui dari wanita dari kalangan jin. Atau dia menyusui atau meminum dari air susu hewan dari sapi bukan berarti sapi jadi ibu susuannya atau dari unta atau dari kambing dan yang lainnya permasalahannya berikutnya bahwa hukum-hukum yang berakibat karena adanya persusuan ini itu ada tiga hukum. Yang pertama, ditetapkannya hubungan mahram. Yang kedua, bolehnya melihat. Bolehnya melihat. Yang ketiga, boleh bersepi-sepian dengannya, boleh berkhaluat dengannya, dan boleh melakukan safar bersamanya. Jadi tiga hukum ini saja yang menjadi eh, hasil atau yang berakibat dari adanya persusuan yang sahih. Dan adanya hubungan persusuan itu tidak memberi pengaruh dalam lima perkara. Yang pertama, tentang masalah nasab. Itu tidak dibangun di atasnya hubungan nasab atau ditetapkannya nasab. Maksudnya kalau ada saudara susuannya bukan berarti dia saudara nasab tidak, tapi disebut saudara susuan. Yang kedua, tidak dibangun di atasnya saling mewarisi. Saudara susuan bukan termasuk ahli waris dan seterusnya. Yang ketiga, tidak dibangun di atasnya adanya kewajiban bersilaturahim. Karena bersilaturahim itu kaitannya dengan kekerabatan, nasab. Dan yang keempat, tidak dibangun di atasnya hukum kewajiban menafkahi. Misalnya seseorang memiliki ibu susuan. Maka anak yang berstatus sebagai anak susuan ini tidak ada kewajiban untuk menafkahi ibu susuannya atau anak susuannya dan seterusnya. Meskipun ibu susuan ini dalam kondisi miskin, fakir. Kecuali dalam bentuk ingin berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat ma'ruf. Maka itu tidak mengapa. Tapi apakah dia wajib menafkahi? Tidak ada kewajiban. Yang kelima, bahwa adanya persusuan itu tidak dibangun di atasnya hukum perwalian dalam pernikahan. Maka seorang anak susuan, maka dia tidak menjadi menjadikan ayah susuannya sebagai wali baginya. Atau saudara susuannya sebagai walinya. Atau paman susuannya sebagai walinya. Maka itu tidak ada kaitannya. Jadi tidak ada hubungan perwalian dalam hal ini. Sehingga apabila ada seorang wanita, dia tidak memiliki kerabat yang menjadi wali, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka adanya ayah susuannya atau saudara susuannya atau paman susuannya itu nggak bisa menggantikan posisi kerabat. Sehingga jika dia tidak memiliki wali dari nasabnya, maka yang menikahkan adalah penguasa. المسألة التي تليها أن الله عز وجل إنما ذكر في القرآن الأم من الرضاع والأخت من الرضاع ودلت السنة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية ما يحرم من النسب وبناء عليه فالمحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من النسب إجمالا وتفصيلا سواء بسواء وأولى المحرمات من الرضاع الأم من الرضاع وهي كل آدمية غير الأم التي ولدت ذلك الطفل فيدخل في ذلك جميع أقاربه سوى أمه فقد يرضع من أخته فتكون أمه من الرضاع وقد يرضع من عمته أو خالته أو جدته فتكون أما له من الرضاع وقد تكون المرضعة مجنونة وقد تكون أمة وقد تكون مسلمة وقد تكون كافرة فأحكام الرضاع لا تتأثر بشيء من ذلك أي بعدم إسلام المرضعة أو عدم عقلها أو كونها من الأقارب فالعبرة بالرضاع فإذا حصل رضاع من واحدة من هؤلاء ترتبت عليه أحكامه Kemudian yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim yang kaitannya dengan persusuan adalah al-ummahat minar rada'ah, ibu susuan. Demikian pula al-akhawat, akhawatukum minar rada'ah, saudara perempuan susuan. Dan diterangkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menjadi mahram disebabkan karena ada hubungan persusuan seperti menjadi mahramnya disebabkan karena ada hubungan nasab keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min wiladah Menjadi mahram karena adanya hubungan persusuan seperti menjadi mahramnya karena ada hubungan kelahiran. Dalam riwayat yang lain, ma yahrumu minan nasab. Seperti menjadi mahramnya karena ada hubungan nasab keturunan. Maka dibangun di atas hadis ini menunjukkan bahwa wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang lelaki itu jumlahnya tujuh golongan. Sama halnya seperti wanita-wanita yang diharamkan karena ada hubungan nasab keturunan juga berjumlah tujuh golongan. Ini secara umum. Maka secara rinci kita menyebutkan yang pertama yang diharamkan bagi seorang laki untuk menikahinya adalah ibu susuannya. Siapa yang dimaksud ibu susuan? Yaitu setiap wanita dari kalangan manusia bukan ibu yang melahirkan dia. Bukan ibu yang melahirkan anak tersebut. Maka itulah ibu susuannya. Sehingga termasuk dalam kategori ibu susuan seluruh kerabat-kerabatnya. Kecuali ibu yang melahirkan dia. Terkadang seorang anak dia menyusu dari saudara perempuannya. Itu saudara perempuan dia. Namun ketika dia menyusu darinya, itu juga berstatus sebagai ibu susuan dia. Atau seorang anak menyusu dari bibinya, dari amma atau dari khala atau menyusu dari neneknya. Sehingga bibinya di samping dia sebagai bibi dan nasab, dia juga sebagai ibunya yaitu sebagai ibu susuan atau sebagai ibu susuan dari neneknya. Dari sisi nasab itu neneknya. Tapi dari sisi susuan itu adalah ibu susuannya. Dan terkadang ibu susuannya itu gila. Namun dia tetap sebagai ibu susuan. Atau ibu susuan tersebut budak wanita. Hamba saya. Atau terkadang dia Wanita muslimah terkadang pula yang menyusui itu adalah wanita kafirah. Maka hukum-hukum persusuan ini itu tidak dipengaruhi dengan hal-hal tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan keislamannya, tidak ada kaitannya dia apakah berakal atau tidak, tidak ada kaitannya apakah itu termasuk kerabat atau tidak. Yang terpenting wanita tersebut menyusui anak itu maka berlaku padanya hukum-hukum yang berkaitan dengan persusuan. الثانية من محارم الرضاع الأخت من الرضاع وهي كل أنثى رضعت من أمها أو رضعت من أمك أو رضعتما معا من امرأة أخرى وسواء رضعت من أمها معها أو مع أحد من إخوانها وهكذا إذا رضعت من أمك معك أو قبل ولادتك أو رضعت من أمك بعد أن كبرت وهكذا إذا اشتركتما في الرضاع من امرأة أخرى فلا يشترط أن تكون قد رضعت مع تلك الأنثى في زمن واحد الرضاعات الخمس بل المعتبر أن تكون أنت قد رضعت من تلك المرأة في زمن الرضاعة وتلك الأنثى أيضا رضعت من نفس المرأة في زمن الرضاعة بالنسبة لها ولو كان بين رضاعك ورضاعها سنوات كثيرة أو عدد من الأولاد لتلك المرأة فجميع أولاد المرأة التي رضعت منها إخوة لك من الرضاع سواء كانوا من ذلك الزوج الذي روعت بلبنه أو من زوج سابق أو من زوج لاحق وسيترتب على هذا أن يكون لك إخوة أشقاء من الرضاع وإخوة لأب من الرضاع وإخوة لأم من الرضاع Yang kedua, dari mahram disebabkan karena persusuan adalah saudara perempuanmu sesusuan. Siapa yang dimaksud saudara perempuan sesusuan? Yaitu setiap wanita yang engkau menyusu dari ibunya wanita tersebut. Atau wanita tersebut menyusu dari ibu kamu. Atau kalian berdua, yang laki dan yang perempuan ini kedua-duanya pernah menyusu dari wanita yang lain. Maka ini semua statusnya adalah saudara perempuan sesusuan. Dan sama saja dalam hal ini. Apakah engkau menyusu dari ibu wanita tersebut bersamaan? Secara bersamaan? Atau engkau menyusu dari ibu wanita itu, tapi dari saudara-saudara wanita tersebut. Dalam artian wanita itu mungkin sudah dewasa, tapi dia punya anak, eh, dia punya saudara yang masih disusui oleh ibunya. Maka itu juga berstatus sebagai saudara sesusuan. Atau wanita tersebut menyusu dari ibu kamu. Apakah sebelum kamu lahir? Ataukah bersamaan kamu menyusu dengan wanita tersebut? Ataukah dia menyusui setelah engkau dewasa? Engkau sudah dewasa dan punya adik. Dan wanita tersebut menyusu pada ibumu. Maka wanita itu berstatus sebagai saudara susuanmu. Demikian pula halnya apabila keduanya anak laki dan anak perempuan ini menyusu dari wanita yang lain walaupun tidak bersamaan waktunya. Jadi tidak disyaratkan persusuan itu harus di waktu yang sama. Sama-sama kecil, sama sama masih zaman persusuan misalnya, tidak. Yang terpenting bahwa anak ini menyusui dari wanita tersebut lima kali susuan yang mencukupi demikian pula si wanita itu apakah di waktu yang sama atau bukan di waktu yang sama bahkan meskipun perbedaannya itu sampai bertahun-tahun kamu sudah dewasa sudah 20 tahun dianya masih menyusu pada wanita yang pernah engkau menyusu dari wanita tersebut. Wanita itu masih kecil, masih dua tahun atau kurang dari itu. Maka dia adalah saudara perempuanmu sesusuan. Jadi tidak ada perbedaan. Apakah di satu waktu lima kali menyusui tersebut atau di waktu yang berbeda-beda? Atau di waktu yang berbeda-beda? mungkin di waktu eh, di satu waktu eh, dia punya anak yang satu, kemudian anak lagi yang satu lagi, kemudian anak lagi yang satu lagi, maka itu bisa berstatus sebagai saudara-saudara sesuamu. Maka seluruh anak-anak wanita yang kamu menyusu dari wanita tersebut, mereka adalah saudara sesusuanmu. Dan tidak ada perbedaan pula dalam hal ini. Apakah dari suami yang sama yang kamu meminum susu dari akibat suami tersebut atau suaminya berbeda-beda? Suami yang dulu atau suami yang yang akan datang. Kamu menyusu dari wanita tersebut, suaminya si A. Dari hasilnya si A dan dia sudah pernah memiliki anak susuan tapi dari suami B. Ini contoh aja ya. Atau kemudian setelah itu dia cerai lagi dengan si B dan menikah dengan lelaki yang lain lalu memiliki anak dan punya air susu maka semuanya itu sama hukumnya. Mereka semua adalah saudara susuanmu meskipun berbeda suami dari wanita tersebut. Sehingga dibangun di atas hal ini, jadi ada yang disebut dengan saudara kandung sesusuan. Ada pula yang disebut dengan saudara sesusuan, sesusuan seayah, saudara sesusuan seibu. Itu dibangun di atas apa yang telah kita terangkan ini. Hal asrah. Ayat wal akhwat li um. الأشرح الأخوات الشقائق وأبوه بينها بين إن شاء الله طريق بين فصل يعني نمر طيب الأخت الشقيقة من الرضاع هي من رضعت من أمها بلبن أبيها فهذه أخت شقيقة من الرضاع فأمكم واحدة وزوج تلك المرأة هو الذي رضعتما بلبنه فتلك التي رضعت معها قد تكون بنت تلك المرأة وذلك الرجل وهذه هي أوضح صورها فهذه أخت شقيقة من الرضاع وقد ترضع أنت وأنثى من امرأة ليست أمك ولا أمها ولكنها مثلا زوجة جيران فإذا رضعتما من امرأة بلبن زوجها فأنتما أيضا إخوة أشقاء من الرضاع maka Yang dimaksud dengan saudara kandung, saudara perempuan kandung sesusuan. Panjang ini. Saudara perempuan kandung sesusuan. Silahkan dicerna sendiri. Jadi, misalnya seorang wanita, ya, seorang wanita dia menyusui apa dia memberi air susunya kepada seorang anak laki-laki dan juga kepada seorang anak perempuan yang berbeda dari jalur nasabnya, maka anak laki-laki dan perempuan ini itu disebut sebagai saudara sesusuan sekandung apabila dari suami wanita tersebut yang sama yang air susunya keluar akibat dari si uh, suami dari wanita tersebut. Maka itu berarti keduanya merupakan saudara sesusuan kandung. Saudara sesusuan kandung. Maka demikian pula halnya apabila engkau menyusui dari seorang wanita yang bukan ibumu dan bukan pula ibu dari uh, wanita tersebut. Jadi wanita yang lain. Kalau tadi penggambarannya bisa dari wanita uh, yang merupakan ibu dari anak perempuan tersebut atau ibu dari anak laki-laki itu dari suami yang sama. Namun kalau dari suami yang berbeda, ya, apa? Dari bukan dari suami yang berbeda, tapi dari wanita yang yang sama dengan suami wanita yang sama. Laki-laki ini, anak laki-laki ini menyusui dari wanita lain bukan bukan ibu kandungnya dan bukan pula ibu dari si wanita tersebut, tapi dari suami yang sama. lalu kemudian keduanya menyusui dari susu yang sama tersebut dari suami yang sama. Suami si ibu yang menyusui sama. Maka itu statusnya adalah saudara kandung sesusuan. أما الأخت لأب من الرضاع فصورتها أن يكون لرجل زوجتين فأكثر أن يكون لرجل زوجتان فأكثر فإذا رضعت من إحدى هذه النساء فجميع أولادها الذكور والإناث إخوة أشقاء لك من الرضاع وجميع أولاد نسائه الأخريات إخوة لك من الأب من الرضاع إذا كان للرجل أكثر من زوجة زوجتان ثلاث أربع لنفرض أنك رضعت من الأولى فقط فجميع أولاد الأولى إخوة لك من الرضاع ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وجميع أولاد الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إخوة لك من الأب من الرضاع Kemudian, ini juga termasuk hal yang penting. Saudara perempuan sesusuan seayah. Kalau tadi kandung, sekarang seayah. Bagaimana bentuknya? Seorang lelaki, dia memiliki dua istri atau lebih. dua, tiga, empat. Lalu kamu menyusu dari salah satu dari mereka. Misalnya, kamu menyusu dari istri lelaki ini yang pertama. Maka seluruh anak-anak dari istri pertama ini, dari istrinya si lelaki yang pertama tersebut, apakah dia laki-laki ataukah dia wanita, apakah sudah dewasa ataukah masih kecil, itu adalah saudara kandung susuanmu. Saudara kandung susuanmu. Dan seluruh anak-anak dari istri-istri si lelaki ini yang lain, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu adalah saudaramu sesusuan seayah. Saudaramu sesusuan seayah. Paham ya? Jelas? Kalau tidak jelas, anak nyerah Istirahat. Jelas, wabah. Wabah. Wabah, jelas. Amin. Baik. al ukhlium minar min إذا رضعت من امرأة بلبن زوجها الموجود الآن الآن امرأة متزوجة عندها أولاد من هذا الزوج فرضعت منها فجميع أولادها من هذا الزوج إخوة ماذا؟ أشقاء من الرضاع لكن هذه المرأة عندها ولد أو بنت من زوج سابق هؤلاء الأولاد من الزوج السابق إخوة لأم من الرضاع هؤلاء الأولاد من الزوج السابق الذكور أو الإناث إخوة لك من الأم من الرضاع وكذلك لو طلقها أبوك من الرضاع لو طلقها هذا الزوج الذي رضعت منها بلبنه فتزوجت بآخر وأنجبت له ولدا أو بنتا فجميع من تنجبه من الزوج اللاحق إخوة لك من الأم من الرضاع Kemudian yang berikutnya adalah saudara sesusuan, saudara perempuan sesusuan seibu. Saudara perempuan sesusuan seibu. Misalnya, engkau menyusu dari seorang wanita dari hasil suaminya yang ada sekarang. Yang kemudian eh, suaminya itu adalah ayah kamu, sesusuan ayah, ayah susuan kamu. Yang menyusui kamu adalah ibu susuan kamu. Maka semua anak-anak wanita ini yang berasal dari ayah susuanmu itu seluruhnya adalah saudara sesusuan kandung. Saudara sesusuan kandung karena dari suami yang menyusui yang sama. Namun ternyata wanita ini yang menyusui ini dia punya anak yang lain dari suami sebelumnya. Dia sudah punya anak dari suami sebelumnya. Maka anak tersebut yang berasal dari suami sebelumnya itu adalah saudara kamu seibu, tapi tidak se Kalau seandainya Kemudian wanita yang menyusuimu itu diceraikan oleh ayahmu sesusuan. Ayah sesusuan kamu. Dia menceraikanmu. Lalu kemudian ibu sesuanmu ini menikah lagi dengan lelaki yang lain dan melahirkan anak. Lelaki atau wanita. Maka semua dari anak-anak yang dilahirkan dari suami yang baru seluruhnya adalah saudara-saudara sesusuanmu seibu الثالثة البنت من الرضاع والبنت من الرضاع هي التي رضعت من المرأة خمس رضاعات فجميع من رضع من امرأة خمس رضعات فهم أولادها الإناث بناتها والذكور أبناؤها من الرضاع وزوجها جميع من رضع منها هو أبوهم وهم أبناؤه الإناث بناته من الرضاع والذكور أولاده من الرضاع وهكذا أيضا بنت الابن من الرضاع بنت وبنت البنت من الرضاع بنت وأظن أن أمرهن واضح Kemudian yang ketiga adalah anak perempuan susuan. Anak susuan yaitu wanita yang menyusu dari seorang wanita, anak anak kecil perempuan menyusu dari seorang wanita lima kali. Maka seluruh yang menyusu dari wanita tersebut, mereka seluruhnya apabila terpenuhi lima kali menyusui, maka mereka seluruhnya adalah anak-anak dari wanita tersebut. Sehingga yang laki-laki ketika menyusu dari wanita itu, itu adalah putra-putranya, sesusuan. Dan seluruh wanita yang menyusu dari wanita tersebut, seluruhnya adalah putri-putrinya dan suami dari wanita yang menyusui ini, suami dari wanita yang menyusui ini yang menjadi sebab keluarnya air susu tersebut, seluruh dari anak-anak yang menyusu dari istrinya, maka itu adalah anak-anak dia juga. Baik laki-laki ataukah wanita. Jadi laki-laki itu statusnya sebagai ayah mereka sesusuan ayah susuan mereka. Demikian pula seterusnya ke bawah. Cucu dari anak laki-laki sesusuan Cucu perempuan dari anak perempuan sesusuan itu juga berstatus sebagai putranya demikian pula putrinya yang kaitannya dengan susuan. Wa amal abu وبهذا سنكون قد جمعنا بين محارم الرجل ومحارم المرأة حرصا على الوقت الأب من الرضاع هو صاحب اللبن هو صاحب اللبن أي زوج المرأة التي رضعت منها خمس رضعات معلومات فكل امرأة رضعت منها خمس رضعات معلومات فزوجها أبوك من الرضاع زوجها أبوك من الرضاع فلو أن بنتا رضعت من امرأة خمس رضعات معلومات فزوج هذه المرأة أبوها من الرضاع محرم لها يجوز أن ينظر إليها وأن يصافحها وأن يسافر بها إذا كبرت فهذا هو الأب من الرضا وكذلك أيضا آباؤه يكونون أجدادا من الرضا فيثبت بهم أيضا المحرمية والتحريم سواء أباء الأب من الرضاع أو أباء الأم من الرضاع Kemudian ayah susuan. Maka uh, di sini kita sudah mengumpulkan, meng menggabungkan antara mahram-mahram yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki dari kalangan wanita atau sebaliknya tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita dari kaum laki. di sini kita gabung untuk lebih meningkat waktu yaitu ayah susuan siapa itu ayah susuan pemilik susu maksudnya yang menjadi sebab keluarnya air susu dari wanita maka suami dari wanita tersebut yang engkau menyusu darinya dengan kadar yang mencukupi yaitu lima kali menyusui yang diketahui maka setiap wanita yang engkau menyusu darinya suaminya itu adalah ayah susuanmu suaminya adalah ayah susuanmu kalau seandainya ada seorang anak wanita dia menyusu dari seorang wanita maka suami wanita itu adalah ayah si anak wanita tersebut, ayah susuannya. Berarti itu mahramnya. Diperbolehkan bagi ayah susuan untuk melihat kepada anak wanita tersebut, boleh bersalaman dengannya, boleh melakukan safar bersama dengannya. Apabila uh, wanita itu telah dewasa. Jadi ini yang dimaksud dengan ayah susuan. Demikian pula ke atas. Kakek, ya, ayahnya si suami wanita ini itu statusnya sebagai kakek susuan. Dan seterusnya ke atas. Ditetapkan padanya hukum mahram. Wa ikhwanu al-um min ar-radha fahum ahwalun للراضع لمن رضع فجميع الذكور من إخوان المرضعة أقوال للرضيع فجميع إخوان المرضعة الأشقاء أو لأب أو لأم هم أخوال للرضيع فيكون لديه مثلا خال شقيق من الرضاع وخال لأب من الرضاع وخال لأم من الرضاع فأخو أمك من الرضاع الشقيق خال لك شقيق من الرضاع وأخو أمك لأب أخو أمك لأب هو خالك لأب من الرضاع وأخو أمك التي أرضعتك لأمها هو خال لك من الأب من الرضاع وبهذا يكون عندك خال شقيق من الرضاع وخال لأب من الرضاع وخال لأم من الرضاع apabila ibu yang menyusuimu itu punya saudara laki-laki, maka mereka berstatus sebagai paman-paman susuanmu, khal, paman-paman susuanmu. Seluruh laki-laki yang itu adalah merupakan saudara-saudara laki-laki yang menyusuimu, mereka berstatus sebagai hal, yaitu paman-pamanmu paman susuanmu. Apakah statusnya kandung atau seayah atau seibu? Apabila yang menyusui ini memiliki saudara laki-laki sekandung, lalu engkau menyusui dari wanita tersebut, maka saudara laki-laki kandungnya disebut halun syakik. Paman susuanmu sekandung. Apabila ibu yang menyusui memiliki saudara laki-laki seayah, maka saudaranya itu sebagai paman susuan paman susuanmu seayah. Demikian pula apabila yang menyusui memiliki saudara laki-laki seibu, maka dia berstatus sebagai paman susuanmu seibu. Yang disebut khal. ويبقى معنا الأعمام والعمات من الرضاع فأبوك من الرضاع الذي هو زوج المرأة التي أرضعتك خمس رضاعات معلومات جميع إخوانه أعمام لك من الرضاع وجميع أخواته عمات لك من الرضاء وعماتك من الرضاء محارم وخالاتك من الرضاء محارم وهكذا المرأة أعمامها من الرضاء محارم وأخوالها من الرضاء محارم ويدخل في هذا الأعمام الأشقاء أو لأب أو الأم والعمات الأشقاء أو لأب أو لأم كما قيل في الخالات سواء بسواء Maka tersisa bagi kita paman-paman yaitu am dari arah ayah sesusuan. Paman susuan. Suami dari wanita yang menyusui kamu itu kan ayahmu, ayah susuanmu. dia memiliki saudara laki-laki. Maka seluruh saudara laki-laki dari suami wanita yang menyusuimu mereka berstatus sebagai ammun laka minar roba paman susuanmu dan seluruh saudara-saudara perempuannya si suami ini itu statusnya sebagai ammah sebagai ammah sebagai bibi kamu sesusuan yang mereka juga berstatus sebagai mahram bagimu. Demikian pula saudara-saudara perempuan dari ibu susuanmu mereka sebagai khalah Sehingga juga berstatus sebagai mahram apabila engkau laki-laki. Demikian pula sebaliknya jika seorang wanita saudara-saudara suami yang menyusui saudara laki-laki itu adalah paman dia, itu adalah mahramnya dia. Maka termasuk pula dalam hal ini seperti yang kita sebutkan sebelumnya ada paman sekandung sesusuan, ada paman seayah sesusuan, ada paman seibu sesusuan, ada pula bibi sesusuan sekandung, ada pula seayah dan seibu sama seperti pembahasan sebelumnya. وهنا تنبيه وهو أن كثيرا من الناس يظن أن الرضاء لا يثبت به إلا الأخوة فقط بل ويحصرونها في من رضعت معه فقط فيأتي الشخص ليتزوج من امرأة فيقال له هذه المرأة أمك من الرضاعة وهذه البنت التي تريد أن تتزوج بها أختك من الرضاعة فيقول أنا رضعت من ابنتها الأولى ولكني أريد أن أتزوج بابنتها الثانية أو الثالثة ظنا منه أن التحريم لا يثبت إلا في حق التي رضع معها فقط وهكذا إذا رضعت بنت من امرأة مع أحد أولادها فتمن أن سائر أولاد المرأة الذين لم ترضع معهم يجوز لها الزواج بواحد منهم وأنهم ليسوا محارم لها وهذا الظن غير صحيح كما سبق فجميع أولاد المرأة التي رضعت منها إخوة لك كبارهم وصغارهم ذكورهم وإناثهم Maka di sini ada hal yang perlu menjadi peringatan bahwa banyak di antara manusia, di antara kaum muslimin, dia menyangka bahwa persusuan itu hanya ditetapkan bagi orang yang kamu bersamaan dalam menyusu dari seorang wanita saja. Sehingga dia menyangka bahwa hanya yang bersamaan dengan dia dalam hal menyusu dari seorang wanita, itulah dia yang disebut sebagai saudara sesusuan. Sehingga terkadang ada seorang, dia ingin menikah dengan seorang wanita. Lalu kemudian disampaikan kepadanya, ini wanita yang kamu hendak menikah dengannya, ibunya itu adalah yang menyusui kamu. Ibunya, si wanita yang hendak engkau nikahi, itu adalah ibu susuanmu. Berarti dia wanita yang hendak kamu nikahi itu adalah saudara perempuan susuanmu. Maka dia mengatakan, oh enggak, saudara susuanku adalah si fulana. Yang karena dia merasa menyusui di waktu yang sama. Saudara susuanku itu adalah si fulana ini. Yang ingin aku nikahi adalah kakaknya misalnya. Atau adiknya. Dan itu dia bukan saudara sesusuanku. Maka ini adalah merupakan satu perkara yang keliru. Dia menyangka bahwa yang menyusu di waktu yang sama itulah saudara sesuatu dia yang tidak boleh menikahi. pun yang lain, dia menganggap bahwa itu diperbolehkan. Maka oleh karena itu pentingnya di sini kita menegaskan bahwa kamu ketika menyusu dari seorang wanita, maka seluruh anak-anak wanita yang kamu menyusu darinya, seluruhnya adalah saudaramu. Seluruhnya adalah saudaramu. Dan mereka berstatus sebagai mahram kamu. Apakah dia telah dewasa, ataukah dia masih kecil, apakah dia laki-laki, ataukah dia wanita. Maka seluruhnya adalah saudara susuanmu. وبقي تنبيه أخير أو تنبيهان أخيران الأول أن الإخوة من الرضاع ذكورا وإناثا أولادهم أولاد إخوة من الرضاع فأخوك من الرضاع بناته محارم لك وأختك من الرضاع بناتها محارم لك وهكذا المرأة إخوانها من الرضاع أولادهم محارم لها وأخواتها من الرضاع أولادهن محارم لها هذه المسألة الأولى الثانية ينبغي لمن أرضعت طفلا أن تكتب ذلك وأن تثبته وأن تشيعه فتخبر زوجها وتخبر أولادها إذا كبروا لئلا يأتي يوم من الأيام ويتزوج شخص بأخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع أو بنت أخيه من الرضاع أو بنت أخته من الرضاع دون أن يشعر لأنه لم يخبر بعد أن كبر أن هؤلاء محارمه من الرضاء وقل مثل ذلك في المرأة لابد أن تعلم أن فلان أخوها من الرضاء وأن فلان عمها من الرضاء وخالها من الرضاء وفلان ابن أخيها وفلان ابن أختها وهكذا Maka di sini ada dua peringatan yang terakhir bahwa saudara-saudara sesusuan apakah laki-laki atau wanita anak-anak mereka anak-anak mereka itu adalah uh, anak saudaramu sesusuan atau ponakan sesusuan. Sehingga dibangun di atas hal itu mereka juga berstatus sebagai mahram bagimu. Sehingga anak-anak perempuannya dari saudara susuanmu itu mahram bagimu karena mereka berstatus sebagai ponakan susuanmu. Demikian pula halnya ketika engkau memiliki saudara perempuan sesusuan, maka putri-putrinya itu adalah mahram bagimu, saudara susuanmu. Maka ini juga patut menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian dia menganggap bahwa itu bukan bagian dari mahram, ternyata itu mahramnya dari anak-anak saudara-saudara susuanmu. Anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah. Berarti kamu berstatus sebagai paman baginya atau sebagai bibi susuan. Peringatan yang kedua, sepantasnya bagi seorang wanita yang menyusui seorang anak, hendaknya dia membuktikan hal itu yakni menetapkannya apakah dalam sebuah dokumen atau yang semisalnya dan menyebarkannya misalnya dia memberitakan kepada suaminya bahwa saya menyusui si fulan atau dia beritakan kepada anak-anaknya sehingga ketika mereka ini dewasa anak-anak ini dewasa jangan sampai kemudian datang satu hari seseorang menikah dengan saudara perempuan susuannya dalam keadaan dia nggak tahu. Atau dia menikah dengan bibinya sesusuan dalam keadaan dia nggak tahu. Atau dia menikah dengan ponakan susuannya dalam keadaan dia nggak tahu. Tanpa dia merasakan hal itu. Kenapa? Karena tidak ada yang memberitakan kepadanya. Setelah dia dewasa. Bahwa ternyata mereka-mereka ini termasuk mahram persusuan. Demikian pula halnya wanita. Jangan sampai ada seorang wanita ketika dia dewasa, ternyata dia menikah dengan saudara susuannya. Atau dengan paman susuannya. Atau dengan ponakan susuannya. Sehingga hendaknya hal yang seperti ini ditetapkan, lalu kemudian disebarkan, diberitakan agar kemudian kerabat-kerabat tersebut mereka mengetahui agar tidak terjadi pernikahan yang ternyata ada hubungan persusuan. طيب الآن بعد أن انتهينا الحمد لله من أحكام المحرمات إلى الأبد بالنسب والرضاء والمصاهرة ننتقل إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى حول المحرمات إلى أمد أي المحرمات إلى وقت معين لسن محرمات أبدا ولكن محرمات في ظرف معين وحال معين فكما سيذكرهن رحمه الله Setelah kita selesai dari menjelaskan hukum-hukum wanita-wanita yang diharamkan yang berstatus selamanya baik yang berkaitan dengan hubungan nasab atau kaitannya dengan persusuan atau kaitannya dengan adanya hubungan tali pernikahan. Maka di sini kita berpindah kepada penjelasan dari penulis rahimahullah taala tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu tertentu ila amadin. Yang dimaksud amad di sini yaitu pada waktu tertentu dan tidak bersifat permanen, tidak bersifat selamanya. Berkata As-Sa'di rahimahullah taala, "Wa ammal muharramatu ila amadin." Adapun wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi hingga waktu tertentu. Faminhunna qauluhu sallallahu alaihi wasallam di antara mereka adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha." Tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu sebagai istri seorang lelaki antara seorang wanita dengan bibinya dari arah ayahnya atau seorang wanita dengan bibinya dari arah ibunya muttafaqun alaih Ma'a qawlihi ta'ala bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa an tajma'u bainal ukhtain dan termasuk di antara yang diharamkan kalian mengumpulkan dua wanita yang bersaudara yang keduanya berstatus sebagai istrimu dalam waktu yang sama. هنا الآن محرمات إلى أمد وهن خمس أخت الزوجة فلا يجوز لك أن تتزوج بأختها ما دامت في عصمتك ما دامت في عصمتك ما دامت المرأة في عصمتك فأختها حرام عليك فإن ماتت زوجتك أو طلقتها وانقضت عدتها حلت لك أختها لأن الله تعالى لما ذكر المحرمات قال وأن تجمعوا بين الأختين ولذلك فإذا ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج بأختها مباشرة لكن إذا طلقت زوجتك فليس لك أن تتزوج بأختها إلا إذا انقضت عدتها وقد يكون ذلك وقد يقصر فمثلا طلقت امرأة قبل الدخول طلقت امرأة قبل الدخول جاز لك أن تتزوج بأختها مباشرة لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة بالنص والإجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وأما إذا طلقتها طلاقا رجعيا فلا يجوز لك أن تتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها أي المطلقة فإن طلقتها طلاقا دائما أو دونت منك بينونة كبرى أو صغرى فيجوز لك أن تتزوج بأختها وإن كانت في العدة أي التي بانت لأنه ليس لك عليها رجعة ولم تكن لك زوجة وإنما عدتها في هذا الحال في حال البينونة الكبرى أو الصغرى لحق الله وللتأكد من براءة الرحم لا لحق المطلق في مراجعتها Maka di sini kita menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi hingga waktu tertentu dan mereka ada lima golongan. Yang pertama adalah saudara perempuan istrimu. Tidak diperbolehkan bagimu untuk menikahi saudara perempuan istrimu tersebut selama dia berstatus sebagai istri kamu. Maka selama seorang wanita berstatus sebagai istri, maka saudara perempuannya haram bagimu untuk kamu nikahi. Namun jika istrinya meninggal atau dia menceraikannya dan selesai masa iddahnya, maka halal bagimu untuk menikahi saudara perempuannya. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan, Allah Azza wa mengatakan wa an tajma'u bainal ukhtayn. Termasuk yang diharamkan engkau mengumpulkan dalam satu waktu dua saudara perempuan sebagai istri kamu. Oleh karena itu, jika istrimu meninggal, maka boleh bagimu untuk menikahi saudara perempuannya langsung tanpa jeda. Namun apabila seseorang menceraikan istrinya, maka tidak diperbolehkan dia langsung menikahi saudara perempuannya kecuali setelah berakhir masa iddah dari istri yang dicerai tersebut. Dan masa idah itu bisa panjang, bisa pula singkat. Misalnya, engkau menceraikan seorang wanita. Engkau menikahinya lalu engkau menceraikannya sebelum sempat terjadi ada hubungan intim. Maka di saat itu, engkau boleh langsung menikah dengan saudara perempuannya tanpa ada jeda. Karena wanita yang diceraikan sebelum terjadi hubungan itu tidak memiliki masa iddah berdasarkan dalil dan berdasarkan ijma ulama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi para wanita, lalu kalian menceraikannya sebelum terjadi hubungan intim antara kamu dengannya, maka tidak ada iddah. Tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Sehingga engkau boleh langsung menikahi saudara perempuannya. Adapun jika engkau menceraikan istrimu dan menjatuhkan padanya talak, tapi talaknya masih talak raji'i, yaitu talak yang memungkinkan masih bisa kembali talak satu, talak dua. Maka tidak diperbolehkan seorang lelaki untuk langsung menikahi saudara perempuan istri yang ditalak tersebut hingga istri tersebut selesai masa idahnya. Selesai masa idahnya. Apabila engkau menceraikannya, menceraikan seorang wanita dengan talak dain. Talak dain. Itu sudah Tiga kali. Tidak mungkin bisa kembali. Kecuali dengan syarat tertentu. Atau talaknya talak bainunah tapi sugra. Talak bainunah sugra. Yaitu engkau menceraikan seorang wanita hingga kemudian selesai masa iddahnya. Apabila telah selesai masa idahnya, boleh bagimu untuk menikahi saudara perempuannya. Meskipun wanita yang diceraikan yang sudah ala kubra itu masih dalam masa idahnya. Masih dalam masa idahnya dia. Karena sudah tidak lagi dimungkinkan kembali tidak lagi dimungkinkan untuk kembali dan tidak lagi berstatus sebagai istri kamu. Adapun idahnya dia itu karena adanya hak Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk membersihkan rahimnya sehingga sudah tidak ada lagi benih-benih yang kamu tanamkan di dalamnya sudah bersih sehingga ketika wanita itu masih dalam masa iddah tapi kamu betul-betul sudah berpisah darinya. Dan tidak akan lagi mungkin bisa kembali. Maka diperbolehkan bagimu untuk menikah dengan saudara perempuannya. Hal ini disebabkan karena tidak lagi memungkinkan bagimu untuk kembali kepada uh, wanita yang telah kamu kamu ceraikan tersebut. Wa فجاءت بتحريم ذلك السنة وليس ذلك موجودا في القرآن ومعلوم أن ما حرمه رسول الله مثل ما حرمه الله سواء بسواء وقد أجمع العلماء على هذا ويتخرج لنا أربع صور فلا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها شقيقة أو لأب أو لأم ولا بين المرأة وخالتها شقيقة أو لأب أو لأم ولا بين المرأة وبنت أخيها شقيقا أو لأخ أو لأب أو لأم ولا بين المرأة وبنت أختها شقيقة أو لأب أو لأم فحينئذ أنت قد تتزوج بالمرأة فليس لك أن تضيف إليها عمة ولا خالة ولا تضيف إليها من تعتبرها الجديدة من تعتبر الجديدة زوجتك عمة لها أو خالة والسبب في ذلك أن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم لما يحصل بين الضرات في الغالب من التنافس والحسد والعداوة الشرع جاء بصلة الرحم لا بقطيعتها larangan untuk menyatukan sebagai istri antara seorang wanita dengan bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya itu disebutkan di dalam hadis, disebutkan dalam sunnah. Dan tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Al Karim. Dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya sama persis seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama sepakat dalam perkara ini. Maka dari hal ini kita pun bisa mengeluarkan empat penggambaran. Yang keempat-empat penggambaran ini tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menggabungnya. Yang keduanya berstatus sebagai istri dalam satu waktu. Tidak diperbolehkan bagimu mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibi dari ayahnya. Apakah bibinya, sekandung, atau seayah, atau seibu. Dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengumpulkan sebagai istrinya antara seorang wanita dengan bibi dari ibunya, sekandung, seayah, atau seibu. Dan tidak pula diperbolehkan seorang lelaki mengumpulkan dua wanita, seorang wanita dengan putri saudaranya, saudara laki-lakinya. Maksudnya, wanita dengan ponakannya. Apakah sekandung atau saya atau seibu. Dan tidak pula diperbolehkan seorang lelaki mengumpulkan sebagai istrinya antara seorang wanita dengan putri dari saudara perempuannya. Yaitu ponakannya dari saudara perempuannya. Baik sekandung atau seayah atau seibu. Maka apabila seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, maka tidak diperbolehkan engkau mengumpulkannya menjadi istrimu dalam satu waktu, apakah dia sebagai bibi mau dari ayah atau bibi wanita itu dari ayah, Allah? atau sebagai bibi wanita itu dari ibunya. Dan tidak diperbolehkan engkau menjadikan yang baru tersebut Ketika engkau menikah dengan wanita yang yang berikutnya yang baru sebagai istrimu dalam keadaan itu adalah bibi dari ayah istrimu atau bibi dari ibu istrimu. Apa sebab diharamkan hal ini? Sebabnya adalah hal ini dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahim dan hubungan kekerabatan. Karena biasanya mayoritasnya apabila seorang wanita memiliki madu, itu yang biasa terjadi adalah persaingan ketat. Atau munculnya hasad. Ketat ini tambahan dari Atau munculnya hasad. Atau munculnya permusuhan. Dan syariat itu datang untuk menjaga kemaslahatan dan untuk menyambung tali silaturahim dan bukan untuk memutusnya. Nah. لا اقرأ اقرأ تمام تنظر يمانا ملك اليمين ولا يجوز للحر آه. لو ارتدى السعدي رحمه الله تعالى ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين dan tidak boleh dari lelaki yang merdeka untuk mengumpulkan istri lebih dari empat pada waktu yang sama dan tidak pula diperbolehkan bagi seorang budak atau hamba sahaya mengumpulkan istri lebih dari dua. Wa kul yamin falahu ayyatu anasya. Adapun apabila seorang wanita berstatus sebagai hamba sahaya, budak wanitanya, maka dia boleh untuk berhubungan dengannya sekehendaknya وإذا أسلم الكافر وتحته أختا طيب هنا مسألة وهي أن الحر لا يجوز له أن يجمع في عصمته مرة واحدة بين أكثر من أربع فجواز الجمع بين أكثر من أربع إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما أمته فلا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع نصا وإجماعا ولكن إذا طلق الأربع أو متنا جاز له أن يستبدلهن بغيرهن جاز له أن يستبدلهن بغيرهن إذا انقضت عدة المطلقات لأن بعض الناس قد يكون فيه من العجلة والغضب والطيش ما عنده فيطلق الأربع طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج ولو بواحدة حتى تنقضي عدة واحدة من الأربع فإذا أراد أن يتزوج باثنتين لابد أن تنقضي عدة اثنتين وهكذا فحينئذ قد يتزوج الحر عددا كثيرا من النساء لكن لا يجمع في عصمته مرة واحدة بين أكثر من أربعة لأن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا وأن يفارق الباقي وأن يفارق الباقي وأما العبد فإنه يجوز له أن يجمع بين امرأتين فقط وليس له أن يتزوج بأربع لأنه على النصف من الحر وأما ملك اليمين الجواري والمسبيات فإنه يجوز له أن يجمع ولو بين مئة أو أكثر وتحل له هؤلاء الكثيرات بمقتضى ملك اليمين بمقتضى ملك اليمين لأنهن لسنا في حكم الزوجات في أحكام الزوجات ولذلك فجمهور العلماء وهذه مسألة ينبغي الانتباه لها ولذلك فجمهور العلماء أن من لا يستطيع أن يتزوج حرة فليس له أن يتزوج إلا بأمة جارية رقيقة واحدة ولا يعدد وفرق بين ملك اليمين وبين الزواج أنت قد تشتري عددا من الجواري لا بأس قد تغنم في حرب المسلمين مع الكفار عددا من الجواري ويكون حلالا لك بملك اليمين لا بأس لكن لو عندك أنت عدد من الجواري وأنا لا أستطيع أن أتزوج حرة لغلاء المهور ليس عندي مهر الحرة فتكون الجارية رخيصة فليس لي أن أتزوج إلا واحدة فقط ولا أعدد هذا الذي عليه جمهور العلماء نعم Maka di sini permasalahan bahwa seorang yang berstatus sebagai orang yang merdeka bukan hamba sahaya maka diperbolehkan baginya mengumpulkan istri dalam satu waktu hingga empat dan tidak diperbolehkan lebih dari itu. Adapun mengumpulkan istri dalam satu waktu lebih dari empat itu merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat beliau tidak diperbolehkan mengumpulkan yang seluruhnya berstatus sebagai istrinya di waktu yang sama lebih dari empat istri. Hal ini berdasarkan dalil dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun, apabila seorang lelaki dia menceraikan keempat-empatnya atau empat istrinya meninggal, maka diperbolehkan baginya untuk mengganti empat yang berikutnya. Apabila dia menceraikannya dan telah selesai masa iddahnya, dari wanita yang diceraikan itu. Karena ada sebagian orang, mereka itu memiliki sikap yang tergesa-gesa, kerasa gerusu, tidak bersabar. Dia menceraikan empat istrinya yang status talaknya itu masih talak rejai yang masih memungkinkan untuk kembali. Nah kalau masih dalam talak roji'i, tidak boleh dia menambah istri yang lain hingga selesai masa iddah salah satu dari yang keempatnya. Apabila telah selesai salah satunya, maka dia boleh nambah satu. Kalau selesai dua, nambah lagi dua. Selesai tiga, nambah lagi tiga. Dan begitu seterusnya. Adapun masih dalam masa iddah, maka tidak diperbolehkan dia melakukan penanggahan. Dan terkadang seorang lelaki dia menikahi sejumlah wanita. Dia menikahi sejumlah wanita, yakni istrinya banyak. Namun tidak diperbolehkan seseorang memiliki istri dalam satu waktu lebih dari empat. Dalam artian boleh saja dia punya istri yang lebih dari empat tapi tidak dalam satu waktu. Dia nikah dengan yang keempat, keempat-empatnya diceraikan, lalu ganti lagi empat, diceraikan, ganti lagi empat, diceraikan. Ini tambahan. Dalam hadis Ghailan, hadis Ghailan, ketika beliau masuk Islam, sebelum masuk Islam istrinya sepuluh. Orang kafir aja istri sepuluh. Istrinya sepuluh. Lalu dia masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ghailan untuk memilih empat saja dan meninggalkan yang lain. Adapun hamba sahaya, budak, lelaki, maka diperbolehkan baginya mengumpulkan istri dalam satu waktu batasnya hingga dua saja, tidak boleh lebih. Karena status hamba sahaya hukumnya adalah separuh orang merdeka. Kalau orang merdeka diperbolehkan empat, maka hamba saya diperbolehkan maksimal dua. Adapun budak wanita, wanita tawanan, lalu kemudian dijadikan sebagai budak, maka diperbolehkan bagi seorang untuk bergaul, untuk menggauli budak-budak wanitanya meskipun berjumlah seratus atau bahkan lebih. Itu semuanya halal baginya. Kalau ada perbudakan. Status dia sebagai budak, bukan sebagai istri. Tapi sebagai budak. Karena mereka hukumnya berbeda. Tidak dihukumi sebagai istri. Nah, di sini ada satu permasalahan yang penting untuk menjadi perhatian. Bahwa mayoritas para ulama mengatakan apabila seseorang, orang yang merdeka, dia tidak memiliki kemampuan untuk menikah dengan wanita merdeka. Wanita merdeka, bukan wanita budak. Dia tidak mampu maka dia pun ingin menikah dengan wanita budak. Beda ya antara menikah dengan eh, memiliki, beda. Seorang lelaki dia tidak mampu menikah dengan wanita merdeka karena maharnya yang mahal, tinggi misalnya, sehingga dia memilih untuk menikah dengan wanita budak. Harganya lebih murah. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikahi wanita budak kecuali satu saja tidak boleh berpoligami tidak boleh berpoligami tidak boleh lagi dia menambah untuk menikahi wanita budak yang kedua jadi berbeda antara status wanita itu sebagai hamba sahaya dan status wanita itu sebagai istrinya dia memperistrikan budak wanita Adapun dari kalangan hamba sahaya, dia memiliki, dia memiliki budak wanita, dia membelinya dalam jumlah yang besar, ya terserah dia. Siapapun yang dia datangi, semuanya halal. Adapun jika dia hendak menikah dengan seorang wanita dan dia tidak mampu menikah dengan wanita merdeka, namun dia hanya mampu menikah dengan eh, wanita budak karena murahnya, ya, maka diperbolehkan baginya menikah cukup satu dan tidak boleh eh, melakukan penambahan dari eh, wanita budak tersebut. Tidak lagi diperbolehkan dia berpoligami dengan yang lain. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kembali lagi. تجاوزنا الوقت آه الأذان في 20 دقيقة ها الله يعين lanjut ها بقي شيء يسير masih tersisa sedikit إما ya. إما أن نكمله الآن وإما أن تعطونا نصف ساعة بعد صلاة الظهر أنتم بالخيار Iya, apakah kita sempurnakan sekarang atau Antum kasih kita kesempatan setengah jam setelah sholat dulu. Antum enak, dengar aja. Yang mana? Lanjut? Hah? Sekalian ya? Ya Allah. Hah? Alam. Oh, alam. Nah. Masya Allah. المرتضى العلامة السعدي رحمه الله تعالى وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي dan apabila seorang yang kafir masuk Islam dan dia memiliki dua saudara perempuan ukhtan ya ukhtan mana عنده أختان تحته أختان أختان الجمع dia memiliki dua istri yang kedua-duanya bersaudara maka dia harus memilih salah satunya saja karena nggak boleh dikumpulkan atau seseorang memiliki lebih dari empat istri ketika dia masuk Islam dia hanya boleh memilih empat dan meninggalkan yang lain sebagaimana yang sudah kita sebutkan wa tahrimu al-muhrimatu hatta tahilla min ihramiha dan diharamkan seorang wanita yang sedang berihram untuk menikah hingga dia telah keluar dari ihramnya. Baik. ذكر هنا إذا أسلم الكافر وتحته أربع وتحته أكثر من أربع أو قد تزوج بأختين لماذا ذكر الكافر ولم يقل المسلم لأن المسلم لا يحل له أن, يتزو... أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع ولا يحل له أن يجمع بين الأختين لأن هذا محرم بالنص والإجماع لكن قد يسلم أحد الكفار وهو متزوج بأكثر من أربع فإنه يجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع لأنه صار ملتزما بأحكام الإسلام وإذا أسلم وقد تزوج بامرأة وأختها سواء تزوج أختها الشقيقة أو أختها لأب أو أختها لأم فإنه يجب عليه أن يختار واحدة ويفارق الأخرى لأنه قد التزم بأحكام الإسلام ولا يجوز في الإسلام أن يجمع بين الأختين Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala apabila seorang yang kafir masuk Islam dan dia memiliki istri lebih dari empat atau dia memiliki dua istri yang kedua-duanya bersaudara. Maka dia harus memilih salah satunya atau dia harus menjaga empat istrinya tersebut dan berpisah dari yang lainnya. Mengapa di sini disebutkan uh, Muslim? Sebab di dalam Islam seorang Muslim tidak dihalalkan baginya untuk mengumpulkan dalam satu waktu lebih dari empat istri dan tidak dihalalkan pula baginya dalam satu waktu mengumpulkan antara dua orang bersaudara sebagai istrinya. Terkadang salah seorang yang kafir, dia kemudian masuk Islam. Sementara di saat kafirnya dia memiliki istri lebih dari empat. Maka ketika dia masuk Islam, dia wajib hukumnya meninggalkan yang lainnya dan memilih empat saja. Demikian pula apabila seorang yang kafir masuk Islam dalam keadaan di saat dia kafir dia menikah dengan seorang wanita dengan saudara perempuannya sebagai istrinya apakah kandung atau seayah atau seibu maka dia wajib memilih salah satunya dan berpisah dari yang lainnya, meninggalkan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dia telah berpegang kepada syariat Islam dan Islam melarang baginya untuk melakukan hal tersebut. Wa al hatta tahilla min ihramiha dan diharamkan bagi wanita yang sedang berihram untuk menikah hingga dia selesai halal dari ihramnya والمعتدة من الghair hatta yablugh kitabu ajalah. Nah. Dan, dan diharamkan pula wanita yang masih dalam masa iddah dari suami yang lain hingga selesai masa iddahnya. المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز خطبتها ولا العقد عليها لما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح أي لا يتزوج ولا يكون وليا لامرأة فيزوجها لغيره فلا يجوز له أن يتزوج في حال إحرامه ولا يجوز للمرأة أن تتزوج في حال إحرامها ولو كان الزوج حلالا قد يكون الزوج غير محرم لكن هي محرمة فلا يجوز هذا العقد وقد يكون العكس الزوج محرم بحج أو عمرة والمرأة غير محرمة فلا يجوز وقد يكون الزوج والزوجة غير محرمين لكن الولي محرم فليس له أن يباشر هذا العقد في حال إحرامه seorang wanita yang sedang berihram karena dia menunaikan ibadah haji ataukah umrah tidak diperbolehkan dia melakukan pelamaran atau dia melakukan akad nikah dalam kondisi dia sedang berihram. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan dalam Sahih al Muslim dari Uthman radhiyallahu an bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda la yankihul muhrim wa la yunkih. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah. Dan tidak boleh pula dia menikahkan. Yaitu menjadi wali. Bagi seorang wanita di mana dia menikahkan wanita tersebut dengan lelaki yang lain. Selama dia masih dalam kondisi ihram. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikah. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh menikah selama ihram meskipun suaminya sedang tidak berihram, sedang dalam kondisi halal. Namun si wanita sedang ihram. Demikian pula sebaliknya. Tidak diperbolehkan melamar, tidak diperbolehkan mengikat sebuah tali pernikahan. Terkadang seorang suami dan istri dua-duanya tidak sedang dalam keadaan berihram, tapi walinya sedang ihram. Maka tidak boleh bagi wali ini untuk melangsungkan akad selama dia masih dalam kondisi berihram. ثم المعتدة من الغير لا يجوز لها أن تتزوج ويعقد عليها حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنقضي عدتها سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة أو عدة خلع أو عدة فسخ وسواء كانت بائنا بينونة كبرى أو صغرى فما دامت في العدة فلا يجوز أن يعقد عليها حتى تنقضي عدتها أما إذا كانت في عدة طلاق رجعي فلأنها لا زالت في حكم الزوجة وزوجها أحق بمراجعتها ولا زالت في عصمته يحق له أن يراجعها في أي وقت في العدة فلا يجوز للغير أن يخطبها ولا أن يعقد عليها فإن كانت معتدة من وفاة فلا يجوز التصريح بخطبتها فضلا عن العقد عليها إجماعا لأنها لا زالت معتدة والشرع قد منع من التصريح بخطبتها لئلا تدعي انقضاء العدة استعجالا على الزواج وقد تكون حاملا وإن لم تكن حاملا فالعدة فيها حق لله إضافة إلى براءة الرحم فإن كانت معتدة من طلاق دائم بينونة كبرى بأن طلقت ثلاثا بأن طلقت ثلاثا فلا يجوز أن يعقد عليها أيضا حتى تنقضي عدتها وإن كانت بائنا بينونة صغرى كالمختلعة والمفسوخة التي ليس للزوج حق المراجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد فكذلك أيضا لا يجوز العقد عليها ما دامت في العدة إلا أن يعقد عليها زوجها الأول إذا كانت بينونة صغرى فيجوز له أن يعقد عليها وإن كانت في العدة لأنها إذا كانت حاملا أو بانت حاملا فلا يجوز فإن الحمل منه وليس في ذلك محظور Kemudian kaitannya dengan wanita yang masih dalam masa iddah dari lelaki yang lain. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang menikahinya sementara dia masih dalam masa iddah atau melakukan akad dengannya hingga selesai masa iddahnya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah iddah itu disebabkan karena perceraian atau disebabkan karena kematian atau karena hulu atau karena fasq dibatalkannya pernikahan dan tidak ada pula perbedaan apakah perpisahan tersebut statusnya bayuna kubra ataukah bayuna sugra maka selama dia masih dalam masa iddah tidak boleh menetapkan akad nikah dengannya. Adapun jika seorang wanita masih dalam masa iddah, dalam talak raj'i yang masih memungkinkan kembali, maka tidak diperbolehkan kenapa? Karena wanita itu meskipun telah ditalak, namun masih memungkinkan untuk kembali sehingga dia tetap berstatus sebagai istri selama dalam masa iddah hukum wanita yang dalam masa idah tersebut tetap sebagai istri bagi lelaki tersebut yang menceraikannya. Sehingga ada kemungkinan dia masih merujuk kembali. Maka tidak boleh untuk melamarnya, tidak pula diperbolehkan untuk melakukan akad nikah dengannya. Adapun jika seorang wanita dalam masa iddah karena wafatnya suami, maka tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk terang-terangan melamarnya. Untuk terang-terangan melamarnya, apalagi kalau melakukan akad nikah dengannya. Tidak diperbolehkan. Kenapa dilarang bagi seorang wanita untuk uh, melakukan, bagi seorang laki untuk memperjelas bahwa dia hendak melamarnya, agar jangan sampai kemudian seorang wanita dia mengklaim bahwa iddahnya telah selesai karena ingin tergesa-gesa padahal tidak demikian. Dia berdusta karena ingin terburu-buru, ingin segera menikah. Dan boleh jadi si wanita ini dalam keadaan hamil. Maka harus diselesaikan masa iddah terlebih dahulu karena padanya terdapat hak Allah belum lagi ditambah dengan adanya keharusan bagi seorang wanita untuk membersihkan rahimnya dari lelaki sebelumnya. Dan apabila seorang wanita dia berada dalam masa iddah karena disebabkan karena talak sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan kubra bainuna kubra maka tidak diperbolehkan melakukan akad dengan wanita tersebut hingga selesai masa iddahnya. Adapun jika perpisahannya bainunah itu sugara seperti wanita yang menghuluk dirinya atau dibatalkannya sebuah pernikahan karena sesuatu yang menyebabkan seorang suami tidak lagi memiliki hak untuk kembali kecuali harus dengan akad yang baru atau dengan mahar yang baru maka tidak diperbolehkan bagi seorang laki untuk melakukan akad dengan wanita tersebut selama wanita itu masih dalam masa iddah. Terkecuali kalau yang hendak menikahinya adalah suami pertamanya. Suaminya itu juga yang menyebabkan si wanita ini hamil misalnya. Ya. Atau wanita tersebut mengkhuluk suaminya lalu kemudian hendak kembali lagi dengan akad baru, dengan mahar yang baru, maka diperbolehkan bagi suami yang sama untuk menetapkan akad nikah dengan wanita tersebut meskipun masih dalam masa iddah. Karena wanita itu hamil dari dari bibitnya si lelaki ini juga sehingga tidak memudaratkan hal tersebut. إذا كان جاء وقت الأذان بقي شيء يسير بين الأذان والإقامة Ya. Kita azan dulu, terus selesai azan, kita lanjutkan antara azan dan iqamah. Walladhi yatawaffa allah itu allah La bas. Yastami' thana Ya'zin ba'da Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, "Waz-zaniyatu zani wa Dan diharamkan seorang wanita penzina menikah dengan seorang lelaki penzina dan yang lainnya hingga wanita penzina tersebut bertaubat. هنا أيضا من المحرمات إلى أمد الزانية فإنها تحرم على من زنى بها وعلى غير الزاني حتى تتوب وهذا مذهب الإمام أحمد وجمع من أهل العلم وذهب آخرون ومنهم الشافعية والمالكية إلى أنها تحل للزاني وإن كانت حاملا لأن الماء له وتحل لغيره إن لم تكن حاملا وإن لم تظهر توبتها وهذا الذي ذكره العلامة الشعبي رحمه الله هو الذي دل عليه قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ومقتضى الآية أن المرأة الزانية لا تحل إلا إذا تابت وظهرت توبتها بأن ظهرت عليها علامات الصلاح فتبتعد عن أسباب الريبة والاختلاط والتبرج والسفور وما كان من العلامات السابقة عليها فإذا ظهرت توبتها قولا وفعلا حلت بعد ذلك لغير الزاني وتحل للزاني إن تاب وظهرت عليه آثار التوبة هذا مقتضى كلام المصنف وهو مذهب أحمد ومقتضى كلام غيره ما تمت الإشارة إليه termasuk di antara wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi hingga waktu tertentu adalah wanita penzina. Diharamkan bagi seorang wanita yang berstatus sebagai wanita penzina haram dinikahi oleh lelaki yang melakukan zina dengannya atau selainnya lelaki yang bukan pelakunya hingga wanita tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan madhab Al-Imam Ahmad dan segolongan dari kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat dan itu merupakan pendapat dalam madhab Syafi'i dan Maliki mereka mengatakan bahwa halal bagi seorang wanita untuk menikah dengan lelaki yang berzina dengannya. Meskipun wanita tersebut dalam kondisi hamil, dalam kondisi mengandung dari lelaki yang berzina dengannya karena air tersebut adalah airnya dia, air mani tersebut adalah airnya dia. Dan dihalalkan pula bagi wanita penzina menikah dengan lelaki yang lain, yaitu bukan lelaki yang berzina dengannya, apabila wanita tersebut tidak dalam kondisi hamil. Meskipun tidak nampak taubat dari wanita tersebut. Namun apa yang disebutkan oleh al allama al sadi rahimahullah ta'ala, inilah yang ditetapkan dan dikuatkan oleh dalil yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على muminin Lelaki penzina tidaklah menikah kecuali dengan penzina yang sama atau wanita musyrikah. Demikian pula wanita penzina tidaklah yang menikahinya kecuali penzina yang sama atau seorang yang musyrik dan itu diharamkan bagi kaum mukminin. Maka penunjukan dari ayat ini bahwa seorang wanita penzina tidak halal untuk dinikahi kecuali apabila dia telah bertaubat dan nampak taubatnya di mana terlihat darinya tanda-tanda kebaikan dan dia menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menimbulkan keraguan terhadapnya yang dahulu dia suka berikhtilat yang dulunya dia mengingkat auratnya dan yang lainnya. Lalu kemudian terjadi perubahan. Dia menutup auratnya misalnya. Dan nampak darinya tanda-tanda bahwa dia ingin berubah. Maka apabila nampak indikasi taubat tersebut, baik secara ucapan atau perbuatan, maka halal. Untuk dinikahi oleh lelaki yang bukan penzina yang bukan berzina dengannya. Dan dihalalkan pula dia menikah dengan lelaki yang berzina dengannya apabila lelaki tersebut bertaubat dan nampak taubatnya, terlihat padanya perubahan. Maka inilah kandungan yang terdapat dalam ucapan penulis dan ini adalah merupakan madhab Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya. Lalu berkata Sa'di rahimahullah, wa tahrumu talaqatuhu thalatha hatta tankiha zawjan ghairah wa yata'uha wa yufariquha wa tanqadi iddatuha. Dan diharamkan untuk menikahi seorang wanita yang telah ditalak dengan talak tiga. Hingga wanita tersebut menikah dengan lelaki yang lain, bukan lelaki yang pertama. Lalu kemudian setelah terjadi pernikahan maka dia pun melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut, yaitu suami yang berikutnya, lalu kemudian setelah itu terjadi perceraian dan selesai masa iddahnya. Al-mutallaqatu thalathan banat min al-mutallaq baynunatan kubra وهذه البينونة لا يحل لمطلقها أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد إلا بخمسة شروط الأول أن تنقضي عدتها منه الثاني أن يتزوجها غيره زواج رغبة لا زواج تحليل الثالث أن يدخل بها الزوج الجديد بعد العقد فإنه لو عقد عليها وطلقها ما تحل للأول لابد أن يدخل بها الثالث بعد الدخول بها من الثاني يموت أو يطلق فإن مات أو طلق فهذا الشرط الرابع الشرط الخامس أن تنقضي عدتها من المطلق أو الميت الذي هو الزوج الثاني فإذا انقضت عدتها عدة وفاة إن كان زوجها الثاني قد مات أو عدة طلاق إذا كان زوجها الثاني قد طلقها فتحل بعد ذلك للأول ويستأنف ثلاث تطليقات لقول الله عز وجل فإن طلقها أي الأول الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره Kemudian di sini beliau menjelaskan wanita yang ditalak tiga. Yang ini menunjukkan bahwa perpisahan itu merupakan perpisahan yang besar atau disebut bainuna kubra. Maka perpisahan ini disebabkan karena jatuhnya tiga kali palak tidak dihalalkan bagi mantan suami tersebut untuk merujuknya dan kembali kepadanya meskipun dengan akad yang baru atau dengan mahar yang baru kecuali jika terpenuhi lima persyaratan. Yang pertama, telah selesai masa iddah dari suami yang mentalaknya dengan talak tiga. Syarat yang kedua, wanita tersebut menikah dengan lelaki yang lain. Yang pernikahan itu memang pernikahan karena keinginan, karena senang, bukan karena tahlil, yaitu eh, adanya ingin mengatur siasat gitu loh. Sengaja dia menikahi, memang tujuannya adalah supaya kembali ke yang pertama, itu tidak boleh. Tapi lelaki yang setelahnya menikahinya memang karena dia pengen gitu untuk menikahinya. Bukan dengan tujuan untuk menghalalkan kepada yang pertama. Syarat yang ketiga, setelah dia menetapkan akad nikah dengan wanita tersebut, disyaratkan harus terjadi hubungan intim. Yang apabila seorang lelaki itu melakukan akad nikah dengan wanita tersebut, lalu dia bercerai dengannya tanpa sempat ada hubungan, maka tetap tidak dihalalkan untuk kembali kepada suami pertama. Kemudian yang keempat, setelah terjadi hubungan, maka suami yang kedua itu meninggal atau dia menceraikannya. Meninggal atau menceraikannya. Kemudian yang kelima, menunggu hingga selesai masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau wanita yang dicerai oleh suaminya tersebut. Maka apabila kelima perkara ini terpenuhi, maka halal bagi wanita tersebut untuk kembali kepada suami sebelumnya, suami pertamanya. Dengan catatan dia, dan itu dicatat eh, menjatuhkan talak itu tiga kali lagi. Jadi itu betul-betul baru. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره Apabila seorang laki menceraikan istrinya, yaitu sudah talak bain, maka tidak halal bagi wanita tersebut untuk kembali kepada suaminya itu hingga dia menikah dengan lelaki yang lain dan terjadi hubungan. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah wa yajuzu al-jam'u baina al-ukhtain bil mulk walakin idza wati'a ihdahuma lam tahilla lahu al-ukhra. Terjemah itu Dan diperbolehkan seseorang mengumpulkan dua wanita yang bersaudara yang berstatus sebagai hamba sahaya, bukan orang merdeka. Namun apabila dia telah melakukan hubungan dengan salah satu dari kedua wanita yang bersaudara, maka tidak lagi dihalalkan baginya saudara perempuannya yang lain. Sadaqa annahu la yajuzu lirrajul an yajma'a baina al-ukhtayn fi 'aqd an-nikah. بين الأختين الحرتين لا يجوز ولكن هل يجوز له أن يجمع بين الأختين المملوكتين هنا من العلماء من يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية أحلتهما قول الله عز وجل وما ملكت أيمانكم وحرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين وطريق التحقيق في ذلك أنه يجوز أن تجمع بين الأختين ملكا ولكن إن وطئت إحداهما بمقتضى ملك اليمين فليس لك أن تطأ مملوكتك الأخرى التي هي أختها حتى تفارق أختها ببيع ونحو ذلك أو تزويج لأنك إذا وطئت هذه وتلك تكون قد جمعت بين الأختين ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال يجوز الجمع بين الأختين بالملك لكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد استبراء يعني أنه إذا وطئ واحدة بمقتضى ملك اليمين فليس له فلا تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه بالبيع أو بتزويجها بعد أن تستبرأ يعني يزوجها لواحد آخر لكن بعد أن تستبرأ منه فحينئذ أختها تحل أما ما دامت باقية في ملكه فإن وطأ أختها لا يجوز له أن يقربها وإن كانت هذه مملوكة له وهذه مملوكة له وبهذا يكون قد تم الكلام على هذا الباب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجزاكم الله خيرا Sebagaimana yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengumpulkan dalam satu waktu dua wanita yang bersaudara yang merdeka sebagai istrinya, istri seorang laki. Namun apakah diperbolehkan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara namun keduanya berstatus sebagai budak, sebagai hamba sahaya maka di sini para ulama mengatakan bahwa perkataan ini dalam dari satu sisi ada ayat yang menghalalkan, namun dari sisi yang lain ada ayat yang mengharamkan. Adapun ayat yang mengharamkan eh, yang menghalalkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma malakat aymanukum" dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan budak-budak wanita kalian. Namun ada pula ayat yang mengharamkan wa antajma'u bainal ukhtayn larangan untuk mengumpulkan antara dua saudara perempuan dalam waktu yang sama. Maka cara untuk mengkompromikan hal tersebut para ulama mengatakan diperbolehkan bagi seseorang mengumpulkan dua saudara perempuan yang kedua-duanya berstatus sebagai hamba sahaya dia. Adik kakak, misalnya. Kedua-duanya budaknya dia, budaknya si lelaki ini. Namun jika dia telah berhubungan intim dengan salah satu dari keduanya, karena dia berstatus sebagai hamba sahaya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berhubungan badan dengan saudara perempuan yang lain hingga dia berpisah dari saudara perempuan satunya yang dia telah berhubungan dengannya. Apakah dengan cara dia menjual, dia menjual saudara perempuan tersebut? Atau dia menikahkannya dengan yang lain? Sebab apabila engkau berhubungan badan dengan seorang wanita yang berstatus sebagai hamba saya dengan saudara perempuannya dalam waktu yang sama, maka berarti kamu termasuk orang yang menyatukan dua wanita yang bersaudara dalam satu waktu dan ini tidak diperbolehkan. Maka dari sisi inilah As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa diperbolehkan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara yang keduanya berstatus sebagai hamba sahaya. Namun apabila dia telah berhubungan badan dengan salah satunya, tidak dihalalkan baginya untuk berhubungan dengan saudara perempuan yang lain hingga dia mengharamkan wanita tersebut yang telah dia setubuhi dengan mengeluarkan status wanita itu dari kepemilikannya. Seperti disebutkan tadi, dia menjualnya kepada yang lain. Atau dia menikahinya, atau dia menikahkannya. Setelah wanita tersebut dibersihkan, artinya mengalami istibra, dibersihkan agar kemudian tidak ada lagi bibit dari tuannya tersebut. Maksud dari ucapan beliau ini bahwa apabila seorang sayyid, seorang tuan dia telah berhubungan badan dengan wanita tersebut yang berstatus sebagai hamba sahaya, maka tidak dihalalkan baginya saudara perempuannya. Hingga dia melepaskan status wanita yang telah disetubuhi tersebut dari kepemilikan dia dengan cara menjualnya atau menikahkannya dengan yang lain setelah terjadi istibrak di uh, sterilkan bibit-bibit dari tuannya tersebut sehingga apabila dia telah melepasnya maka halal baginya saudara perempuannya yang lain adapun jika kedua-duanya berstatus sebagai hamba sahaya maka di saat itu tidak diperbolehkan dia menyetubuhi keduanya dengan status yang sama. Maka dengan demikian telah selesai pembahasan kita dalam bab ini walhamdulillah alladzi tatimmu as-salihat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.